Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalal Fauzan asbahullah. Yang punya kitab disimak baik-baik biar paham apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Sekarang kita masih membahas seputar apa? Seputar Al-Qur'anul Karim. Kenapa pembahasan ini kok panjang lebar luas? Karena banyak orang-orang yang mengingkari. Eh? Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, paham ya? Kelompok-kelompok sesat tersebut mengatakan Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah itu loh. Al-Quran itu makhluk kata mereka. Itulah sebab akhirnya apa? Pembahasan seputar Al-Quran panjang lebar. Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada umat bahwasanya Al-Quran itu benar-benar ucapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, kita baca lagi. Halaman 119. 119 bagian atas itu Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi perhatian baik-baik ya bagian atas itu kalam Ibnu Qudamah yang cetakannya sama insyaallah sama juga ya halaman 119 bagian atas Wa qala ta'ala wa ta'ala mengatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun illa dhalimun Artinya Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Yang berada di dada-dada orang-orang yang memiliki ilmu. Dihafal maksudnya. Al-Quran itu kan dihafal manusia. Nanti di akhir zaman, eh, di akhir zaman para penghafal Al-Quran, Allah Ta'ala cabut semua hafalannya. Gak ada lagi yang hafal Al-Quran di akhir zaman nanti. Paham ya? Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu dimulai dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kembalinya? Di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti enggak ada lagi penghafal Al-Qur'an. Semua dicabut dari para penghafal Al-Qur'an. Paham ya? Sampai tinggal orang-orang yang jahat, orang-orang jelek, orang-orang yang tidak lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu tegaklah hari kiamat waliyadzubillah. Paham ya? Semoga kita dimatikan sebelum menyaksikan hari kiamat. Karena hari kiamat ini barakallahu fiik disebutkan dalam hadis sejelek-jelek manusia yaitu apa? Orang yang menyaksikan hari kiamat dalam kondisi dia masih hidup. Itu sejelek-jelek manusia. Paham? Nah terus orang-orang yang baik kemana? Anu, ada timbul pertanyaan seperti itu kan? Kok bisa sejelek-jelek manusia orang-orang yang baik kemana? Ahlus sunnah di mana ya kira-kira ahlus sunnah? Posisinya kemana ahlus sunnah? orang-orang yang berbuat baik, orang-orang muslimun, mukminun, salihun, kemana mereka? Kok tinggal orang-orang yang jelek? Mereka semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Eh, Allah Ta'ala mengutus apa? Mengutus apa Allah Ta'ala? Angin yang sangat halus sekali. Sehalus sutra. Setiap orang yang nam terkena angin tersebut langsung mati seketika. Orang eh, orang yang beriman maksudnya. Orang kafir, orang musyrikun, orang-orang munafikun, orang jahat masih hidup mereka. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis tadi ya atau dalam hadis yang sudah pernah kesebutkan bahwasanya nanti tegak hari kiamat ketika di muka bumi tinggal orang-orang yang jelek dan jahat. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun dan tidaklah ada orang yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Lihat bawahnya qala Asy-syarihu akhabahullah bagian bawah itu bal huwa ayatun bayyinat dalalatun wadihatun ala annahu min indillahi jalla wa ala. Maksudnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar tanda-tanda yang nyata dan jelas turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini Al-Qur'an, bukan bikinan manusia. Bukan ucapan manusia. Benar-benar Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikinan manusia bisa ditonton, bisa dipalsukan. Iya enggak? Sekarang kita perhatikan setiap kali orang mau memalsukan Al-Qur'an, ketahuan atau tidak? Ketahuan terbongkar kedoknya. Paham ya? Nah, ketahuan wah ini palsu, ketahuan. Karena Al-Qur'an adalah ucapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi suduril ladzina utul ilm, yang mana Al-Qur'an tersebut berada di dada-dada orang-orang yang berilmu. Yahfazunahu fi sudurihim, mereka menghafal di dalam dada-dada mereka, wa yatlunah dan mereka membacanya. Fahibduhu bisuhulatin wa tilawatuhu dalilun ala annahu min indillahi azza wa jal. Dan menghafalnya dengan mudah dan membacanya itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala. al Quran Karim. al Quran Karim kan dipermudah ya. Wa laqad yassarna dzikr wa qad yassarna dzikra fa nam wa yassarna apa? Lidzikri fa hal min mudzakir itu ya. Nah, barakallahu fi ayatnya itu. Dan sungguh kami telah permudah Al-Qur'an untuk diingat. Itu ayatnya Abdurrahman. Wa laqad yassarna lidzikri Eh? Nah, walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Nah, itu ayatnya barakallahu fiik. Jadi Al-Qur'an memang Allah taala mudahkan diingat. Paham ya? Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Naam. Seperti itu ya. Jadi Al-Qur'an sudah dipermudah untuk diingat dengan cara apa? Diikat dengan hafalan-hafalan dan juga diulang-ulang. Dan ini kita rasakan kalau kita semakin tidak mengulang, hafalan juga semakin hilang. Ya mungkin antum rasakan, kita pun juga merasakannya. Dipermisalkan bagaikan onta yang apa? Yang terlepas dari ikatannya. Nah, sama-sama sebutkan dalam hadis itu bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum eh, sahibul Quran kama kama sahibul enam kama salil ibil fi uqliha. Penghafal Al-Qur'an itu dipermisalkan bagaikan onta yang berada di ikatannya. Paham ya? Nah, kalau seandainya dia mengikatnya, dia akan tertahan di situ kuat hafalannya. Wa in dahabat Kalau dia meninggalkan tidak diikat, maka akan bilang pula. Nah, barakallahu fiqum Al-Qur'an tersebut dan itu kita rasakan barakallahu fiq. Nam semakin kita eh, barakallahu fiq jauh daripada Al-Qur'an, jauh dari daripada menghafal Al-Qur'an, jauh daripada mengulang-ulangnya, itu semakin banyak yang hilang dan semakin banyak yang terluputkan. Allah musta'an. nam Kita lihat sini barakallahu fiq. Wa illa pada asalnya apa tadi? dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Naam, sungguh kami telah mempermudah Al-Qur'an itu untuk diingat. Naam. Kembali ke atas. Wa qala dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innahu laqur'an karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, semuanya berada di Lauhul Mahfuz. Ba'da an aqsama 'ala dzalik setelah Allah taala bersumpah atas nama Al-Qur'an tersebut. Kita lihat bawahnya. Qala syarihu asabahullah qala ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tidaklah aku bersumpah dengan apa? Dengan tempat perputaran bintang-bintang. Mawaqi' itu adalah namakan dawaron, itu tempat perputaran, itu mawaqi' namanya. Paham ya? Dan tidaklah aku bersumpah dengan apa? Dengan eh, menyebut tempat-tempat perputaran bintang. Wa innahu laqasamun lau ta'lamun azim. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang kalau kalian mengetahui itu sumpah yang besar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Aqsama bimawaqi'in nujum. Di sini Allah Ta'ala sumpah dengan apa? Dengan menyebut apa? Nah, tempat-tempat perputaran bintang. Karena waktu itu barakallahu orang-orang jahiliyah mereka meyakini bahwa bintang itulah menurunkan hujan itu loh. Paham ya? Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengatakan mutirna nawi kada wa kada fa innahu kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Paham ya? Barang siapa yang mengatakan telah diturunkan hujan kepada kami dengan apa? Bintang ini dan bintang itu. Berarti meyakini yang turunkan hujan itu bintang. Maka sungguh dia telah kafir terhadapku dan beriman dengan bintang tadi itu. Paham ya? Nah, buaman qala dan barang siapa yang mengatakan mutir nabi fadlillah telah diturunkan hujan kepada kami dengan keutamaan dari Allah taala fa innahu mu'minun bi wa kafirun bil kaukab maka sungguh dia telah beriman kepadaku dan kufur terhadap apa kaukab terhadap bintang-bintang tadi itu nah seperti itu jadi orang jahiliyah dulu meyakini bahwasanya apa turunnya hujan itu diantaranya pengaruh daripada apa bintang nanti kita baca nanti qila al murad bin nujum ah, ada juga yang mengatakan yang diinginkan bintang sini adalah nujum sama yaitu bintang-bintang yang ada di langit Ayo, eh, bintang fungsinya apa sih kemarin kita lewatnya ada tiga fungsi bintang. Bintang yang ada di langit itu yang kita saksikan itu ada tiga fungsi. Disebutkan semuanya oleh Nah barakallahu Allah Subhanahu wa taala dan juga sebutkan juga dalam sunnah nah, tentang fungsi bintang-bintang tersebut. Pertama, mengusir setan, untuk melempar setan ya. Satu, kedua penunjuk arah. Tiga, eh penghias langit. Tiga tiga, untuk menghias langit, pengusir setan, kemudian penunjuk arah. Nah, itu fungsinya luar biasa ya. Nah, kita lihat sini, wa kanu fil jahiliyah ya'taqidun fiha annaha tungzil matar ya kan? Dahulu di zaman orang jahiliyah, mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut bisa menurunkan hujan. Nah, ini keyakinan kekufuran ini ya. Nah, Au annaha tu'athir fi nuzul matar atau ada pengaruh bintang tersebut mengenai apa turunnya hujan. Li'anna min i'tiqad min nah, min i'tiqadil jahiliyah al-istisqa bin nujum dikarenakan termasuk keyakinan jahiliyah adalah apa? Istisqa meminta hujan dengan bintang. Eh? Minta hujan dengan bintang. Kalau zaman sekarang orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka kalau paceklik panjang, kemarau panjang, mereka malah tidak melakukan sholat istisqa tapi malah apa? malah menantapkan apa itu sapu lidi dihadap ke arah langit sapu lidi ya kan sapu lidi ke arah langit dikasih berambang bawang lombok paham ya katanya biar turun hujan itu syirik itu paham ya itu termasuk perbuatan yang dilarang kalau ternyata lek panjang kemarau bukan dengan kesyirikan mintanya tapi dengan sholat apa istisqa Allahumma afifna Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma skina Allahumma skina Allahumma skina ya Allah, turunlah hujan pada kami. Paham ya? Salat istisqa itu bisa digabung dengan salat Jumat. Digabung bisa. Paham ya? Suatu ketika Rasulullah khutbah di atas mimbar datang badui minta, eh, ngomongnya sudah bukan ya Rasulullah lagi ya Muhammad. Wahai Muhammad, eh, telah hancur binatang-binatang kami, gersang tanaman-tanaman kami. Berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Itu dalam kondisi Rasulullah di atas mimbar itu. Langsung beliau berdoa dengan menyebut doanya di antaranya tadi yang sebutan Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Langsung turun hujan sepekan itu. Paham ya? Semuanya kena air, banjir. Hewan-hewan juga pada hanyut. Datang lagi Badui. Wahai Rasulullah, halakatul amwal, hancurlah harta-harta ini. Berdoalah kepada Allah agar dihentikan hujan tersebut. Rasulullah berdoanya bukan untuk menghentikan hujan, tapi beliau masya Allah. Kenapa? Hujan itu kan rahmat, nikmat. Beliau nggak ngomong hentikanlah, tapi alihkanlah kepada tempat-tempat yang lain. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat yang lain, tidak menimpa kami. Bukan berhenti, Bukan minta diberhentikan bukan, biar dipalingkan ke tempat yang lain gitu loh. Faham ya? Syahidnya di situ barakallahu fiik bahwasanya pengaruh dari salat istisqa Masya Allah itu kita minta hujan jangan dengan ritual apa kesyirikan wala alam kalau di kampung kita gitu nggak kira-kira sapu lidi di arah arah langit kemudian nggak membaca komat kami nggak jelas baca apa itu ya kemudian kadang sambil ngunyah-ngunyah apa kelapa itu ya kelapa muda semprotkan gitu kemudian langsung apa ditangkapkan itu ada berambang, bawang, cabai, dua arah langit itu minta hujan. Syirik. namanya Sudah melakukan ritual kesyirikan minta hujan lagi. Allahul musta'an. Kita ambil lagi. Lianna nah barakallahu fikum manisbatul matar ila tul'in najm al-ghurubihi dan menisbahkan turun hujan menisbahkan hujan kepada kepada terbitnya bintang munculnya bintang atau terbenamnya bintang nah itu semuanya termasuk apa termasuk perilaku jahiliyah. Keyakinan jahiliyah dulu, mereka minta hujan itu dengan apa? bintang-bintang. Menisbahkan hujan kepada terbitnya bintang atau terbenamnya bintang. Kalau muncul bintang, wah ini tanda hujan, misalnya kan, seperti itu. Aksamallahu jalla wa ala bi nujum. Di sini Allah Ta'ala sumpah dengan menyebut apa? tempat-tempat perputaran bintang. Li'anna hadhihi nujuma laisa laha tasarrufun. Karena bintang-bintang ini sebenarnya tidak punya apa? Tidak punya peran untuk mengatur. Faham ya? Wa namanya min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala. Tapi bintang itu merupakan apa? Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Coba antum lihat, indah luar biasa ketika terang benderang, kemudian bersih awannya, tidak mendung, antum lihat bintangnya. Ya kan? Nah, barakallahu fik. Nah, kemudian orang-orang siapa? Kelompok apa yang mengagungkan bintang? Jadi mereka itu menunda kalau maghrib ditunda, bintangnya muncul dulu baru maghrib. Kelompok apa itu? Syiah kelompok, kelompok Syiah, Rafidah atau yang semisal mereka, itu kalau buka, itu kalau di Yaman ya, pengalaman atau di sini mungkin nggak terlalu lihat ya kalau di Yaman sana, itu nampak sekali. Kaum muslimun mereka sudah adan ketika matahari terbenam. Syiah Rafidah nggak adan mereka. Syiah Rafidah mereka nggak adan, nunggu terbitnya bintang. Nunggu terbitnya apa? Bintang. Jadi bintang terbit itu baru adan, bayangkan terlambat. Amin ya? Makanya kalau maghrib upayakan semaksimal mungkin Nah kita dahulukan. Yang dibaca pun suratnya bukan surat panjang kalau maghrib. Pendek-pendek suratnya. Paham ya? Yang panjang itu subuh. Paham ya? Sama duhur. Ada pun isya kadang panjang kadang pendek. Al maghrib pendek. Yang diajarkan pendek al maghrib. Paham ya? Nah barakallah. fiikum. Syiah di sana di Yaman. Kalau misalkan antum nanti ke Yaman misalkan, lihat. Kalau buka puasa, eh? Kalau buka puasa berarti apa? Biasanya mereka nunggu dulu. Muncul nampak bintang baru adan. Kalau di sana kan sering nampak bintang karena sana hujannya itu jarang. Kalau tempat kita kan sering mendung ya. Kalau sana kan hujan itu jarang setahun mungkin bisa dihitung dua kali ya, hujan itu ya. Nah, mending Yaman ya sana karena nah barakallahu fiik yang Allah Taala takdirkan demikian karena rumah-rumah mereka terbuat dari tanah, bukan terbuat dari batu bata atau e, beton atau yang sebenarnya bukan tapi dari tanah sehingga kalau curah hujannya banyak mungkin hancur rumah itu. Paham ya? Seperti itu nah barakallahu fiik. Syahidnya di sini Termasuk kelompok sesat yang mengagungkan bintang tadi itu adalah syiar rafidah Jadi kalau adzan maghrib nunggu bintang muncul dulu. Allahu musta'an seperti itu. Nah, wa inna ma min subhanahu wa ta'ala wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sungguh itu adalah apa? Sumpah yang sangat agung kalau kalian mengetahui. Wa al-murad bi mawaqi'in nujum ada juga yang mengatakan yang diinginkan dengan tempat-tempat perputaran bintang, mawaqi' nujum apa maksudnya? Nujumil Quran, bintang-bintang Al-Qur'an, munculnya Al-Qur'an maksudnya munculnya Al-Qur'an itu kapan gitu loh. Li'anal Qur'ana nam nuzila munajjaman 'ala Rasul sallallahu Dikarenakan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur atas Rasulullah sallallahu hasbal waqa'i' wal hawadits min haitsu ba'athathu sallallahu ila an tawaffahu Allah. Dikarenakan Al-Qur'an diturunkan itu secara berangsur eh, kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa? kejadian-kejadian, tragedi-tragedi sesuai dengan apa yang Rasulullah diutus dengannya sampai Rasulullah wafat. Nah terus inna anzalnahu fi lailatul qadar itu turun bagaimana itu? Para ulama telah sepakat Al-Qur'an turun ke langit dunia dufatan wahidah sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur bertahap. Sesuai dengan apa? Si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Tergantung kejadian-kejadian, kadang turun ayat hijab, kadang turun ayat e, haramnya riba, kadang turun ayat apa? diharamkannya khamar, itu berangsur-angsur. Paham ya? Sehingga turun dufatan wahidah kapan? Malam Lailatul Qadar, itu dufatan wahidah ke langit dunia. Adapun sampai ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, kita lihat sini. Naam wal Qur'an yunzal alaih mudnam mujazzaan dan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah secara apa? Secara bertahap, sedikit demi sedikit. Hasbal waqa'i wal hawadits, tergantung dengan kejadian dan juga tragedi. Khilal salasa, nam khilal salatin wa 20 sana, kurang lebihnya 23 tahun berangsur-angsur. Hada waktu nuzul Quran. Ini waktu turunnya Al-Quran. Dari mana tadi? Dari, dari langit dunia menuju Rasulullah SAW. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala ke, ke langit dunia dufatan wahidah itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu namanya turunnya Al-Qur'an. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa minhu al-maki wa minhu al-madani. Ada Al-Qur'an dalamnya ada yang makiyah, madaniyah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alil Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan sekaligus ini. Orang kafir pengennya gitu jadi Al-Quran diturunkan sekaligus dufatan tidak pengennya gitu. Tapi ternyata Allah Taala menghendaki tidak. Eh, Allah Taala menurunkan sampai Rasulullah sudah berangsur-angsur sesuai dengan apa keadaannya. Tujuannya apa? Agar semakin kokoh melekat di hatinya. Kita lihat ayat berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Hada min jumlati i'tiradatihi sakhifah. Ini termasuk salah satu apa? Salah satu kalimat ya kritikan mereka yang sangat rendah hina. I'tiradat itu kritikan jadi kritikan, protesnya mereka, kritikannya mereka as yang rendah dan hina. Apa itu? Nah, barakallahu fi, kenapa ya kok enggak turun sekaligus itu loh, kritikan mereka. Laisal muhim fi nuzul Qur'an jumlatan wahidah aw mufarraqan. Itu enggak penting turunnya Al-Qur'an secara sekaligus atau nah barakallahu fikum atau terpisah-pisah itu enggak penting kata beliau. Wa innamal muhim, tapi yang penting annakum tattabi'una Al-Qur'an. Yang paling terpenting itu kalian ikuti Al-Qur'an gitu loh. Kan tujuan mereka kan tetap mengingkari, nggak mau mengikuti. Itu yang terpenting. Lakin hadza min i'tiradatihim as-sakhimah, tapi ini termasuk bentuk protes dan kritikan mereka yang sangat rendah ini Kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu masya Allah. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an secara bertahap dalam rangka apa? Untuk mengokohkan di dalam hatimu, kokoh. untuk mengokohkan nah barakallahu dalam hati Rasulullah SAW warattalna al-Qur'ana nam warattalnahu tartila dan kami membacakan Al-Qur'an secara tartil. Tartil itu maksudnya dibaca dengan nam barakallahu fikum dengan benar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Makanya ada ilmu tajwid. Jadi kalau antum ada kesempatan sudah diajarkan ya diterapkan ada idharnya, ikhfa'nya, iklabnya. Nah, kemudian ada idgham bila gunnah, ada idgham Eh, bihunna ya kan kemudian ada mat tabi'i mat jaiz munfasil mat wajib muttasil paham ya nah kemudian ada mat arid atau yang semisalnya itu semuanya barakallahu fi dibahas dalam kitab apa tajwid paham ya makharajul huruf karena kita orang ajam orang ajam itu kalau enggak belajar tajwid juga susah orang Arab saja di Arab sana belajar tajwid juga mereka paham ya namun orang Arab padahal bahasa mereka karena tajwid ini kan pertama ya fungsinya untuk apa untuk mengeluarkan huruf-huruf itu sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya itu loh. Paham ya? Karena orang Jawa terkhusus kan, orang Jawa, itu kalau belum pernah belajar tajwid itu kalau bilang ain itu ya nga gitu. Karena terbiasa apa? Ngarit. Ngomongnya nga gitu biasanya. Hah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, dipelajari barakallahu fiik. Ain. Kalau orang Sumatera lah, ada orang mana itu kadang eh, eh zal baca zai. Ustaz, level ustaz. Paham ya? Atau ada yang mungkin orang luar itu orang luar Jawa kadang juga namfa itu pa itu. Paham ya? Nah, jadi taruhlah barakallahu fikum fa itu berarti pa itu. Itu dipelajari semuanya biar apa? keluar sesuai dengan makhrajnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, memang butuh proses dan juga upayakan melalui orang-orang yang sudah paham tentang apa tajwid tersebut barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din jalla. dikit lagi. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadaMu dengan suatu sesuatu yang sama melainkan kami datangkan kepadamu dengan benar dan sebaik-baik tafsirannya. Masya Allah. Jadi mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. yang al-hikmatu fi al Quran ala Rasulullah sallam munajjaman. Perhatikan ini. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Agar semakin melekat di dalam Nah barakallahu fikum hati Rasulullah SAW. Lianna hada ashalalal ummah. Dikarenakan ini lebih mudah untuk umatnya. Coba. Awal mulanya dulu khomer halal nggak? Awal mulanya khomer halal. Turunnya pengharaman khomer bertahap. Ya enggak? Nah barakallahu fikum la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk. Sampai kalian sadar apa yang kalian ungkapkan. Dulu mabuk boleh, tapi ketika salat jangan awal mulanya. Kemudian juga turun ayat yang berikutnya juga, sindiran. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul ma ismun kabirun wa manafi'ul nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Perjudian dan khamr. Katakanlah kedua-duanya ada dosanya dan ada manfaatnya. Ini masih disebutkan manfaatnya. Paham ya? Judi menang ada manfaatnya. Minum khamr semangat ada manfaatnya menurut versi eh, yang barakalafi yang merasakannya misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi tapi dosanya lebih besar. Asalnya ditinggalkan itu belum belum pengharaman itu. Turunlah ayat yang terakhir tentang pengharaman khamar langsung dibuang semua. Orang-orang penduduk Madinah barakallahu fikum langsung apa? Para sahabat semangatnya itu ya, semua enam bejana-bejana yang berzina khamar tumpah semuanya. Sampai air khamar itu mengalir di apa? Jalan-jalan Madinah itu. Semangatnya para sahabat bayangkan itu. Apa ayatnya? Dalam surat apa itu ayatnya? Al-Maidah ya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah atau menyembah berhala itu semua perilaku itu semua amalan keji perilaku setan, jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah. Semoga kalian termasuk orang beruntung. Langsung para sahabat semangat tuh, dipecahkan semua Nambah kalau film periuk-periuk mereka yang bersihkan apa? Khamar ditumpahkan semua sampai apa? Sampai jalan-jalan Madinah itu penuh dengan apa? Air khamar itu. Nah, masya Allah menunjukkan bahasanya pengharamannya ber, bertahap. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Falau Falau nazrat takalif al awamir wa jumlah jumlatan wahidah. Kalau seandainya pembebanan syariat ini turun, perintah-perintah larangan turun sekaligus, la syaqqa dzalika 'alal ummah, niscaya memberatkan umat. ya enggak? Kalau turunnya langsung bersamaan, perintah juga bersamaan, larangan bersamaan, pembebanan syariat bersamaan, kira-kira berat enggak kira-kira? Berat. Umat akan keberatan. Allah jalla wa ala nazala syarat syara' syai'an fa syai'an. Maka Allah Taala menurunkan syariat ini syai'an fa syai'an nazzala, syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit. Li'an hadza arfak bin ummah dikarenakan ini adalah termasuk perbuatan yang sangat lembut, lebih lembut terhadap umat. Karena apa? Karena biar bisa persiapan. Paham ya? Nah, tidak sekaligus. Yang terakhir, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia berat yang ada di dalam al-maknun. Apa al-maknun? Huwa lahul mahfud. Semuanya ada dalam lahul mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Perhatikan ini. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang, nah, bukan orang-orang di sini, kecuali para malaikat. Itu yang sahih. Jadi yang sahih, walaupun antum tidak wudhu, perempuan yang haid, perempuan yang lagi nifas, perempuan atau atau laki-laki junub, pendapat yang sahih boleh megang Al-Qur'an. Hadis yang dipakai istilah jumhur itu hadisnya lemah. Paham ya? Syekh Abdullah Riyani wa punya kitab itu ya, artikel bagus sekali, judulnya Al-Faid. Al-Faid yang di dalamnya menjelaskan tentang hukum perempuan yang haid atau yang junub megang mushaf. Apa hukumnya? Pendapat yang sahih boleh. Adapun ayat ini la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali mutahharun makhluk-makhluk Allah yang disucikan wa humul malaikatul kiram, para malaikat maksudnya. Kalau manusia itu enggak disucikan tapi bersuci. Itu bedakan. Kalau para malaikat disucikan, kalau manusia ber bersuci innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul apa? mutatahhirin tuh mutatahhirin ini kalau ini kan mutahhar. kan? Mutatahhirin bersuci kalau mutahhar disucikan. Kalau para malaikat disucikan, kalau manusia bukan disucikan tapi bersuci. Itu bedanya. tanzilu min rabbil alamin turun dari Rabb semesta alam. Ai hadzal Qur'an tanzilu min jalla wa ala maksudnya alquran turun dari Allah taala, la min Allahil mahfuz tentang ini. Al-Qur'an ini turunnya dari Allah taala bukan dari Lauhul Mahfuz, tapi tertak tercatat dan ada dalam Lauhul Mahfuz. Paham ya? Nah, semua diletakkan di Lauhul Mahfudz ada di sana. Wala min Jibril, wala min Muhammad. Naam. Bukan dari Jibril, bukan pula dari Muhammad. Wa inna ma huwa munazzalun min Allah jalla wa tapi Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fi kitabi maknun ay fi Lauhul Mahfudz. Paham ya? Ada di dalam Lauhul Mahfudz yang tidak ada satupun yang menyentuhnya kecuali para malaikat Allah alam bisawab ini yang bisa anda sampaikan semoga bisa dipahami Rasulullah assalamu warahmatullahi wabarakatuh rabbil